sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di Sabtu 26 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah kembali melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari yaitu kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasarus Sahih min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi karya al-Imam al-Kabir Jabal Hafidh Hafidhud Dunya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim yang mana dua kitab yakni Sahih Bukhari bersama Sahih Muslim mendapatkan julukan sebagai As-Sahihain yang diterima oleh kaum muslimin bil qabul ya yang kedua kitab ini merupakan kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim Al-Bukhari yang paling sahih berikutnya sahih Muslim Ayo ikhwah rahimani warahmatullah kita masih melanjutkan pada kitabul iman pada bab ke-9 dari kitab ini, bab halawatil iman. Yang di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang ke-16 yaitu qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilaba an Anas radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughdhafa finnar Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad Ibn Musanna. Dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi. Beliau menyampaikan bahwa telah menyampaikan beliau mengatakan bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Ayub dari Abu Kilabah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ada tiga barang siapa yang ketiganya ada pada dirinya pada dirinya maka dia akan mendapatkan manisnya iman yaitu yang pertama Allah Ta'ala dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai ya, dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, men dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia membenci, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api, ke dalam, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengupas tentang para perawi hadis ini. Kita telah mengenal satu persatu biografinya secara singkat dan juga kedudukannya masing-masing. Maka berikutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarah hadis ini, syarah matannya Di antara yang terbaik dalam mensyarah hadis ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang beliau wafat pada tahun 795 Hijriah yakni Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Zainuddin bin Rajab Al-Hambali memiliki syarah terhadap Sahih Bukhari dengan nama yang sama persis dengan syarah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar yaitu Fathul Bari. Pada kitab ini beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini فهذه الثلاث فهذه الثلاث فهذه الثلاث min a'la khisal iman. Tiga perilaku ini merupakan di antara perilaku tertinggi dalam perilaku-perilaku iman yang tertinggi. Aman kamalaha faqad wajada halawatal iman wa ta'ima ta'mahu. Maka barang siapa yang menyempurnakan tiga perilaku ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman dan mengecap rasanya. Wal iman lahu halawa wa ta'mun. Karena memang iman itu memiliki manis dan rasa. Nah, yudhaku bil qulub yang itu bisa dirasakan diindra oleh kalbu. Manisnya iman dan rasanya iman itu bisa diindra oleh kalbu. Kama yudhaku halawatu ta'am wa syarab bil fam. Sebagaimana manisnya makanan dan minuman itu bisa diindra oleh mulut. Fa innal iman huwa ul qulub wa qutuha. Karena sungguhnya iman itu merupakan makanan pokok kolbu. Ya, makanan bergizi bagi kolbu dan makan pokok makanan pokoknya. Kama anna ta'ama syaraba ghadaul iman wa qutuha sebagaimana makanan dan minuman merupakan gizi untuk fisik, badan dan makanan pokoknya. Wa kama annal jazada la yajidu halawata ta'ami wasyarab illa inda sihatihi fa idza saqima lam yajid halawata ma yanfa'uhu min dhalik. Dan sebagaimana fisik dia tidak akan mendapatkan manisnya, tidak akan merasakan manisnya makanan dan minuman kecuali ketika dia fisik ketika fisik itu sehat. Maka apabila sakit, dia tidak akan merasakan manisnya makanan yang bermanfaat untuk dia. Bal qad yastahli ma yadurruhu wa ma laysa fihi halawatun. Bahkan bisa jadi dalam enam dia merasakan lezat sesuatu atau makanan yang berbahaya bagi dia sesuatu dan sesuatu yang tidak ada manisnya sama sekali. Dia justru merasakan lezat, merasakan manis itu. Ya, makanan yang berbahaya, makanan yang nggak ada manisnya justru dia rasakan manis. Lighalabatis sakom alaihi karena dominansi karena dominasi rasa sakitnya dia. Ya. Ini bisa kita saksikan ya, kawan. Nah, bagaimana seorang yang sakit nggak mau makan, Ya, karena bagi dia semua makanan itu pahit. Nah, sebaliknya dia akan merasakan merasa enak manis sesuatu makanan yang gak ada manisnya. Bahkan suatu makanan yang berbahaya bagi fisiknya dia anggap manis. Fakadzalikal qalbu innama yajidu halawatal iman idza salima min asqamihi wa afatihi. Maka demikian pula qalbu. Qalbu itu hanyalah bisa mendapatkan manisnya iman, merasakan manisnya iman ketika dia selamat, ketika dia sehat dari penyakit ya, dari segala penyakitnya. Faida salima min maradil hawa min maradil ahwa al mudillah wasyahwat al al muharrimah. Maka ketika kalbu itu selamat dari penyakit hawa nafsu yang menyesatkan dan syahwat yang haram, wajada halawatal iman hina idin maka ketika itu dia akan merasakan akan mendapatkan manisnya iman wa mata marida wa saqima lam yajid halawatal iman dan ketika dia sakit ya maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman bal yastahli ma fihi halakuhu mil ahwa wal ma'asi bahkan dia merasa manis merasakan lezat dari sesuatu yang membinasakannya yaitu hawa nafsu dan maksiat-maksiat. dianggap manis, dianggap lezat, dianggap enak. Ini ketika kalbu itu marit kalbu itu sakit. Ketika kalbu itu sakim. Nah, namun ketika kalbu itu sehat, nah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Wa min huna qala sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Tidak ada yang demikian. yakni karena imannya kurang. Imannya lemah. Nah, li'annahu law kammala imanuhu lawajada halawatal iman. Karena kalau seandainya dia menyempurnakan imannya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Fasta biha an istihla'il ma'asi. Ya. Sehingga dia tidak merasa butuh untuk mengkonsumsi maksiat-maksiat. Karena dia sudah merasakan manisnya iman, sehingga nggak butuh kepada maasi tersebut. Ya. Atau sesuatu yang dianggap nyaman atau enak dari maksiat-maksiat itu. Barakallahu fikum. Su'ila Wuhaib bin Al-Ward, hal yajidu ta'mal iman man ya'sillah? Qala la, wala man hamma bil ma'asiyah Wuhaib bin Al-Ward pernah ditanya, apakah seorang yang bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan manisnya iman? Maka beliau menjawab tidak. Yani dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Tidak akan mendapatkan manisnya iman. Bahkan tidak pula orang yang berkeinginan untuk berbuat maksiat. Orang yang punya keinginan berbuat maksiat pun juga tidak akan merasakan manisnya iman. Wa qala dhunnun kama la yajidul jasadu lidzatat ta'am inda saqamihi kadzalika la yajidul qalbu halawatal ibadah ma'az dhunub. Dhunnun juga pernah mengatakan sebagaimana fisik tidak akan mendapati Lezatnya makanan ketika dia sakit, demikian pula kalbu, hati, tidak akan mendapatkan manisnya ibadah bersama dosa-dosa, yakni ketika dia bergelimang dosa. Barakallahu fikum. Demikian ya ikhwan, kaitannya halawatul iman dengan kalbu. Ya. Barakallahu fikum. Faman jama'a hadhil khisal al thalatha al-madhkura fi hadzal hadith Fakat wajada halawatal iman wa ta'ima ta'amahu. Maka barang siapa yang memadukan, mengumpulkan tiga perilaku yang tersebut di dalam hadis ini, maka sungguh dia akan mendapatkan manisnya iman dan mengecap rasa iman tersebut. Apa saja tiga perilaku iman yang disebutkan dalam hadis ini? ya ahaduha Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma yang pertama adalah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, "Wa mahabbatullah tansha'u taratan min ma'rifatih wa kamalu ma'rifatihi tahsul min ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-bahira wa tafakkur fi masnu'atihi wa ma fiha min al-itqani wal hakami wal ajaib cinta kepada Allah itu bisa muncul terkadang disebabkan karena mengenalnya. Mengenal Allah ini akan memunculkan apa? Mahabbatullah. Ketika seorang mengenal Allah, maka akan memunculkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa kamalu ma'rifatihi dan kesempurnaan pengenalan kepada Allah tahsulu min ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi al-bahirah. Diperoleh dari ya, supaya ma'rifah kita kepada Allah itu menjadi sempurna, maka itu diperoleh dari pengenalan terhadap nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat menajubkan Ya. Maka apabila Anda ingin mengenal Allah dengan sempurna, maka kenalilah Allah dengan nama-namanya sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Semakin Anda sempurna di dalam mengenali dalam mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, maka akan semakin sempurna ma'rifah Anda kepada Allah taala. Wa fi masnu'atihi wa ma fiha. Demikian pula diperoleh dengan cara merenungkan masnu'ati yakni makhluk-makhluknya dan semua yang ada padanya berupa itqan ya ke kesempurnaan dan ketepatan wal ajaib dan keajaiban-keajaiban yang ada padanya fa inna dzalika kullahu yadullu ala kamalihi wa qudrati wa hikmatihi wa ilmihi wa rahmatihi karena itu semua ciptaan Allah Ta'ala dengan segala yang ada padanya, ya, ketepatan, keseimbangan, ketelitian, dan sebagai hal yang berbagai hal yang menakjubkan pada ciptaan-ciptaan Allah, pada makhluk-makhluk Allah itu, langit, bumi, ya, matahari, bulan, bintang, da, semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka itu semua menunjukkan atas kesempurnaan kudrah, hikmah, ilmu dan rahmat Allah Azza wa Jal. Wataratan yansha'u min mutala'atin ni'am. Dan terkadang cinta kepada Allah itu bisa muncul dari menelaah nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Menenungkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Wa fi hadis Ibnu Ab Ibn Abbas al-marfu ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah Cintailah Allah Ta'ala karena segala yang Allah curahkan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Nah, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah Ta'ala. Kata Ibn Rajab tentang hadis ini, kharrajahu tirmidhi fi ba'di nusakhi kitabihi. Diriwayatkan oleh Tirmidhi sebagaimana dalam salah satu nuskah kitab sunan beliau. Wa qala ba'du salaf man arafallaha ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu fa innal mahabbata taqtadhi ta'ata nah kama qala ba'dul arifin al mahabbatu al muwafaqatu fi jami'il ahwal Sebagian salah mengatakan barang siapa mengenal Allah maka dia akan mencintainya. Barang siapa mencintainya niscaya dia akan mentaatinya. Karena kecintaan itu berkonsekuensi taat. Cinta akan berkonsekuensi taat. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang al-arifin, orang yang mengenal Allah Ta'ala, al-mahabbah, cinta itu adalah al-muwafaqu al fi jamil ahwal. Mencocoki pihak yang dicintai dalam semua kondisinya. Ya, dalam semua kondisinya. Sehingga apa? dia berkonsekuensi mentaatinya, mentaati segala perintahnya, ya. dan larangannya, taat terhadap perintah dengan cara mengerjakan segala perintah, taat dalam larangan dengan cara menjauhi segala larangannya. Lalu Al-Hafidh Ibn Rajab menerangkan sehingga ini tadi apa? Bagaimana kita bisa mencapai cinta kepada Allah. Ada dua cara. Menurut keterangan Al-Hafidh Ibn Rajab ada dua cara. Yang pertama dengan cara mengenal Allah. Yang kedua dengan cara merenungkan nikmat-nikmatnya. Mengenal Allah bisa diperoleh dengan apa? Mengenal nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan Allah serta merenungkan apa yang ada pada makhluk berupa keindahan, ketepatan, keseimbangan, ya, kecermatan ciptaan, dan berbagai hal yang menakjubkan pada makhluk itu. Nah, barakallahu fikum. Karena itu menunjukkan kesempurnaan yang ada pada makhluk, ketepatan, keindahan, keseimbangan yang ada padanya menunjukkan kepada kesempurnaan Sang Khalik. Kesempurnaan pada kudrah, hikmah, ilmu dan rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, begitu. <clears throat> Kemudian yang kedua dengan cara memahami, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang tercurahkan kepada kita. Kemudian mahabbah itu berkonsekuensi taat, mentaati Allah Azza wa Jal. Lalu Al-Hafidh Ibn Rajab melanjutkan, wa mahabbatullah ala darajatain. Cinta kepada Allah itu ada dua tingkat. Ada dua tingkatan. Ihdahuma fardun. Yang pertama tingkatan yang wajib, ya, wajib, cinta, wajib yang apa cinta kepada Allah yang bertingkat wajib. Wahiyal mahabbatu al maqtadiyatu li fi'li awamirihi al wajibah wal intiha an zawajirihi al muharrama was sabr ala maqduratihi al mu'lima. Bagaimana cinta yang fardu yang wajib? yaitu cinta yang berkonsekuensi melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib, berhenti dari larangan-larangannya yang haram, dan bersabar atas segala takdirnya yang pahit. Ya, yang dirasakan pahit oleh hamba. Ya, cinta yang mengantarkan kepada tiga hal ini itu wajib kadar cinta seperti inilah kadar yang wajib. Fahadal qadar la budda minhu fi mahabbatillah. Kadar ini harus ada pada cinta, dalam cinta kepada Allah taala. Nah, kadar ini wajib. Wa man lam takun mahabbatuhu ala hadzal wajh fahuwa kadzibun fi da'wa mahabbatillah. Maka barang siapa yang cintanya kepada Allah tidak seperti ini, maka dia bohong, dusta dalam pengakuannya cinta kepada Allah. Kama qala ba'dul arifin man idda'a Allah wa lam yahfad hududahu fahuwa kadhib. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang mengenal Allah, barang siapa mengaku cinta kepada Allah namun tidak menjaga batas-batas Allah, maka dia bohong, dusta. Faman waqa'a fi bi syai'in minal muharramat dan barang siapa yang terjatuh melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan haram au akhalla bi syai'in min fi'lil wajibat dan atau orang yang uh, ada celah pada salah satu dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban fali taksirihi fi mahabbatillah maka itu akibat kurangnya dia dalam mencinta, dalam cinta dalam kecintaan kepada Allah taala haitsu qaddama mahabbata nafsih wa hawahu ala mahabbatillah ketika dia telah mendahulukan cinta kepada diri dan hawa nafsunya di atas cinta kepada Allah fa inna mahabbatallah law kamulat lamana'at minal wuqu fi ma yakrahuh karena cinta kepada Allah kalau sempurna itu akan mencegah dia dari terjatuh dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya. Wa inna ma yahsulu al-wuqu fi ma yakrahuhu Allah linaqsi al wajibah fil qulub. Dan terjadinya jatuh kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah itu karena kurangnya cinta yang wajib. Ya, kurangnya kadar cinta yang wajib di dalam qalbu wa taqdim hawa nafs ala mahabbatih dan mendahulukan hawa nafsu di atas cinta kepada Allah. Wabidzalika yang kusul iman yang dengan itu iman akan berkurang. Kama qala azza wa jal la yazni afwan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia sedang berzina dalam keadaan dia beriman, yakni bukan orang yang sempurna imannya berkurang imannya, melemah imannya. Karena dia telah mendahulukan syahwatnya, mendahulukan cinta pada hawa nafsunya dibanding cinta kepada Allah Taala. Ketika itu dia bukan mukmin yang sempurna imannya. Berkurang iman dia. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang kadarnya yang merupakan wajib. Ya. Kalau dia tidak memiliki cinta kepada Allah yang berkonsekuensi tiga hal ini, maka dia berarti kehilangan uh, cinta kepada Allah Ta'ala. Dia orang yang tidak mencintai Allah. Karena ini kadar yang wajib. Nah, barakallahu fikum. Jika kadar ini sempurna, maka akan mencegah dia dari terjatuh dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala berupa pelanggaran perintah atau terjatuh dalam larangan atau tidak bersabar terhadap takdir yang pahit. Wadarajatu tsaniyah minal mahabbah wa fadlun mustahab. Dan tingkatan kedua dari mahabbah wa fadlun mustahab yang ini hukumnya mustahab antartaqiyal mahabbatu min dzalika ila taqarrub binawafilit ta'at wal inkifaf andaka iki syubuhat wal makruhat ridha bil aqdiyati al mu'limat adalah naik dari derajat pertama tadi naik kepada tingkatan bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal ketaatan yang nafilah Bukan hanya yang wajib, tapi yang nafilah juga dia kerjakan. Wal inkifaf andaka syubuhat wal makruhat. Dan dia menahan diri dari syubuhat-syubuhat dan hal-hal yang makruh. Yang samar. Daka syubuhat wal makruhat. Bukan hanya dia berhenti dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, namun yang syubuhat pun dia tinggalkan. Yang makruh pun dia tinggalkan. Waridha bil aqdiyatil mu'limat. Dan dia ridha dari takdir-takdir yang pahit. Bukan hanya sabar, kalau sabar wajib. Tapi dia naik pada tingkatan berikutnya yaitu ridha. Ya, ridha dia. Nah, sehingga mengerjakan perintah wajib. Tapi mengerjakan naam nawafil taat ada mustahab. Berhenti dari larangan, menjauhi larangan yang haram ini wajib, namun menjauhi perkara syubhat dan makruh ini mustahab. Ya. Sabar terhadap takdir yang pahit wajib. Namun ridho terhadapnya ada mustahab. Sehingga yang pertama itu wajib. Tapi yang kedua Ya, kalau dia semakin meningkat, maka ini mustahab. Kama qala Amir bin Abdi Qais, ahbabtullah hubban hawwana alayya kulla musibatin wa raddani bi kulli baliyatin fama ubali ma'a hubbi iyahu ala ma asbahtu wala ala ma amsaitu Aku cinta kepada Allah, aku mencintai Allah dengan kecintaan yang membuatku ringan atasku segala musibah dan aku ridha terhadap segala bencana. Aku tidak peduli bersama cintaku kepadanya bagaimana kondisiku di pagi hari dan kondisiku di sore hari. Nah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah al-khalifah asbahtu wa mali surur illa fi mawaqi' al-qada wal qadar. Walamma mata waladuhu salih qala inna Allah habba qabdahu wa a'udzu billahi an takuna li mahabbatun tukhalifu mahabbat Allah. Kata beliau Al-Khalifah Aku kondisiku sekarang dalam kondisi tidak ada kegembiraan bagiku kecuali dalam pada kondisi-kondisi eh, al-qadha wal qadar. Bagaimana itu? Ketika putra beliau yang saleh wafat, beliau mengatakan sungguhnya Allah taala cinta untuk mencabutnya. Ya, mencabut roh putranya. Allah cinta ini. Dan aku berlindung kepada Allah Agar jangan sampai aku memiliki kecintaan yang menyelisih kecintaan Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya. ini tidak ada kegembiraan padaku kecuali kalau sesuai dengan qadar dan qadar Allah Ta'ala. Sesuai dengan kehendak dan cintanya Allah Ta'ala. Allah mencintai sesuatu, maka aku harus cinta kepada sesuatu tersebut. Jangan sampai aku memiliki kecintaan yang menyelisih cintanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Adapun cinta kepada Rasul, maka akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan hadis ini masih panjang pembahasannya karena memang uh, Al-Hafidh Ibn Rajab mengupas secara detail hadis ini. Dan Anda melihat keterangan beliau ini sangat bagus untuk kita baca dan kita pahami dengan baik. Sehingga insya Allah akan kita baca atau kita lanjutkan membaca syarah beliau ini pada pertemuan yang akan datang bi'nillahi ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.